Sekarang kita bahas adalah i'rab dari dua sigo ta'ajub. Kita ingin melihat apa kedudukan dari dua sigoh ini. Bagaimana cara mengi'rab sigoh ini. beliau beliau memberikan contoh kepada kita ma asrofa al ilma alangkah mulianya ilmu tersebut di sini beliau memberikan penjelasan ma ta'ajjubiyatun mabniyatun ala sukun ma di sini adalah ma ta'ajjubiyah mabniyatun ala sukun dia dimabnikan di atas sukun dan itu jelas fi mahalli raf'in mubtada'un nanti i'rabnya menduduki kedudukan rafa sebagai mubtada kemudian asrafa fi'lu madin asrafa adalah fi'il madin mabniun ala al-fathi dia dimabnikan di atas fathah la mahalla lahu minal i'rab. Ya. Tidak ada i'rabnya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu huwa ya'udu ala ma. Dan fa'ilnya adalah domir mustatir wujuban. Takdirnya huwa. Kembali kepada ma. Ini dulu sudah pernah kita bahas ya. Dari tasrif fi'il madi, kalau kita bahas tasrif, takdir huwa sama takdir hiya, doroba atau fa'ala sama fa'alat, itu secara asal harusnya dia mustatir jawazan. Bukan mustatir wujuban. Berarti kalau kita mengikuti kaidah asal ya fi'lu madin mabniun alal fathi ya wal fa'ilu dhamirun mustatirun harusnya di situ jawazan bukan wujuban karena takdir domir huwa paham ini takdir domirnya nanti di situ adalah huwa dan huwa pada fi'il madi atau pada fi'il mudhari Selama dia masih takbir domirnya adalah huwa, maka dia di situ adalah mustatir jawaz dan asalnya. Di sini dikatakan mustatir wujuban. Tujuannya apa? Untuk membendung tidak boleh ada isim zohir yang menempati kedudukan dari domir tersebut. Itu tujuannya ingat ya. Karena kan kalau dia mustatir jawazan, Berarti boleh isim zohir menggantikan do, kedudukan domir. Paham? Nah, sedangkan di sini tidak boleh ada kedudukan isim zohir yang menggantikan domir. Maka caranya bagaimana? Caranya adalah dikatakan mustatirun wujuban. Dia mustatir wujuban. Wajib sudah tidak ada pilihan. Artinya tidak ada kesempatan isim zohir untuk menggantikan kedudukannya. Difahami? Ini dulu sudah pernah kita bahas. Dia tetap dikatakan mustatir wujuban. Kalau untuk si gotu ta'ajub. Anak kasih contoh lagi. Kalau kita buat contoh fi'il doroba. Doroba. Kalau di Eropa, doroba fi'lu madin mabniun alal fathi. Wal fa'ilu domirun mustatirun jawazan takdiru huwa. Ya kan? Takdirnya adalah huwa. Nah, domir jawazan takdir huwa ini nanti boleh diganti oleh isim zohir. Yaitu apa? Doroba Muhammadun. Kalban. Doroba Muhammadun. Domir huwa tadi itu keluar dengan takdir. Dengan kata Muhammad. Isim zohir boleh menggantikan domir huwa. Karena dia mustatir jawa, jawazan. Tapi kalau sudah kita katakan mustatir wujuban, Artinya nanti tidak ada kesempatan isim zohir untuk menggantikan. Karena kalau nanti boleh digantikan sama isim zohir, maka susunannya semakin rumit. Makanya untuk menutup kemungkinan itu dikatakan mustatirun wujuban. Padahal asalnya setiap fiil yang takbir domirnya adalah takbir domir huwa pasti mustatir jawazan bukan wujuban. Bagaimana dengan ini? Kok bisa dikatakan mustatir wujuban? Tujuannya untuk membendung jangan sampai ada isim zohir yang bisa keluar di situ. Berarti kalau kita katakan gini ya, ma ashrofa al-ilma Berarti kalau dia mustatir jawasan, nanti jadinya boleh seperti ini. ma ashrofa Muhammadun al-ilma. Jadi rumit lagi. Pembahasannya makin rumit gitu. Makanya dikatakan Mustafir Jawab Mustafir wujub, wujuban takdirnya huwa kembali kepada ma. Al-ilma maf'ulun bihi mansubun. Al-ilma sebagai maf'ul bihnya nanti. Mana fi'ilnya? Fi'il asrofa itu ya. Ya, fi'ilnya adalah fi'il asrofa. Itu yang menjadikan al ilma jadi maf'ul bih. Artinya kalau ditanya al ilma sebagai maf'ul bih mana amilnya? Amilnya adalah fi'il asrafa. Wa alamatu nasbihi al fathatu, tanda nasabnya dengan fathah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili dan jumlah yang tersusun dari fi'il dan fa'il yaitu asrafa ya. Fi'il dan fa'ilnya fi mahalli raf'in khabarun lil mubtada'i ma jumlah ini nanti fi mahali rafin sebagai khobarnya mubtada ma. Ma sebagai mubtada, jumlah fi'liyah setelahnya nanti di i'rab nanti sebagai fi mahali rafin sebagai khobarnya. Kalau kita buat gambaran seperti yang kemarin, maasrofa al-ilma, berarti uslub ini tersusun dari tiga uslub. Ya, yang pertama ada mata Yang kedua ada fi'lu ta'ajub. Yang ketiga ada al muta'ajabuminhu. minhu ma'asrofa al-ilma itu susunannya uslub ta'ajubnya terbentuk dari tiga susunan. Yang pertama dia ada ma ta'ajubianya itu yang satu. Yang kedua ada fi'il fi ta'ajubnya yaitu asrofa. Kemudian ada al-muta'ajjabu minhu. Ada al-muta'ajjabu minhunya. Berarti ada tiga susunan di situ. Jadi kalau ditanyakan ma asrofa al ilma mana fi'lu ta'ajubnya jawabannya adalah asrofa. Mana ma ta'ajubianya jawabannya adalah ma yang di awal tadi. Kemudian mana al muta'ajjabu minhu muta'ajjab minhunya adalah al ilma. Ya, al ilma sebagai muta'ajjab minhunya. Ini anak kurang tahu ya, karena kita mulakos yang kita pakai belajar ini, ini anak punya dua tingkatan di atasnya. Ada An-Nahu Al-Kafi, pengarangnya sama. Kemudian ada mausuahnya. Mausuah itu asli dari kitab ini. Dia lima jilid. Kemudian dipecah lagi namanya An-Nahu Al-Kafi. Satu jilid. Kemudian diringkas lagi. Jadilah ini kitab kita mulakos ini. Ah. Kalau di kitab mulakhas kita ini, beliau ketika mengirab asrofa fi'lu madin mabniyun al fathi, beliau mengatakan la mahalla lahu minal i'rab. Tidak punya i'rab ya. Nah, sedangkan di bawahnya beliau mengatakan wal jumlatu minal fi'li wal ini fi mahali raf'in khabarun lil mubtada'i ma. Berarti jumlah liat tadi itu ada i'rab, ada i'rabnya. Makanya kalau Anda lihat dalam kitab Nahu Al-Kafi sama kitab Mausu'anya, tidak ada tambahan la mahalla lahu minal i'rab. Bahkan di kitab-kitab nahu yang lain seperti an nahu Al-Muyassar atau juga di Mulakhos punya Fuad Nikmah itu tidak disebutkan la mahalla lahu minal i'rab. Paham? Karena kalau kita katakan nanti la mahalla lahu minal i'rab tidak punya i'rab jumlah fi'liyah ini berarti nggak bisa dijadikan sebagai khobar. Terus khobarnya kemana? nana? Sedangkan al-ilma di situ sebagai maf'ulun bih. Jelas-jelas nasab. Yang bisa di menjadi khobar hanya asrofa. Jumlah fi'liyah. Dan kalau dia dijadikan khobar, itu juga cocok dengan koedahnya ya. Jumlah fi'liyah kalau mau menjadi khobar, dia harus punya robit, domir yang mengikat antara jumlah fi'liyah dengan mubtada'nya. Dan pengikatnya apa? domir huwa kembali ke ma. Maka bisa kalian gariskan nanti itu digaris la mahalallahu minal i'rab itu digaris tandai mungkin kemungkinan besarnya tidak masuk. Karena di kitab beliau yang di atasnya ini An-Nahu Al-Kafi pun beliau nggak menyebutkan seperti itu. Ya. Jadi jelas? Ada mata ajubiyah. Ya ada fi'lu ta'ajjub, kemudian ada ta'ajjub minhunya, al-muta'ajjabu minhu. Susunannya nanti seperti itu. itu untuk alahu Ya, itu i'rabnya ya. maaf alahu Sekarang kita lihat contoh kedua, ashrif bil ilmi. ashrif bil ilmi, ashrif fi'lu madin. Ja'a ala suratil amri. Dia ini fi'il ilmadi Ya dia datang dengan menggunakan bentuk fi'il amr. Paham? Li ta'ajub. Tujuannya untuk memberikan faedah taajub. agar makna pada fiil ini bisa bermakna ta'ajub. Jelas? Jadi asyrif di sini bukan fiil amr ya, bukan seperti idrib, uktul, bukan. Asyrif ini fiil madi. Fi'lu madin, dia itu fi'il madi, ja'a ala fi'il amri. Dia datang dengan menggunakan bentuk surah dari fi'il amr. Tujuannya apa? Li'ifadati ta'ajub. Untuk memberikan faedah ta'ajub agar ketika disebutkan konteks tersebut orang yang mendengarkan pun paham ini adalah sigotu aju. Kemudian bil ilmi ya al ba'u harfu jarrin zaidin atau zaidun. Ja eba eh, adalah huruf jar zaidah. Ba'nya di situ bil ilmi ba harfu jarrin zaidun huruf JER yang sifatnya zaidah, sifatnya tambahan saja. Al-ilmi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu ala akhirih mana min min zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakati harfil jarri az-zaidi fa huwa majrurun lafdhan marfu'un mahallan adapun al-ilmi dia itu adalah fa'il paham karena tadi asyrif adalah fi'il madhi kan artinya kan dia butuh fa'il Marfu'un dia dirofakkan. Karena fa'il itu termasuk bagian dari marfu'at, isim-isim yang diro, dirofak. Wa alamatu rofihi tanda rofaknya ad-dhammatu al-muqaddaratu ala akhirih. Dengan menggunakan dhamma yang ditakdirkan di atas huruf terakhir. Berarti al-ilmi kan di kasroh. Di situ ada harokat muqaddar, tanda rofaknya Ya, wa alamat raf'i ad-dhammah. Ada tanda dhamma tapi ditakdirkan. Secara lafaz tidak terlihat tapi secara takdir ada. Paham? Dan kita juga sudah punya pembahasan tentang isim-isim yang ha harokat eh, i'robnya itu ditakdirkan ya seperti isim maksur. Isim maksur semua harokat irobnya itu di, ditakdirkan. Mana amin zuhri? Kenapa harokat itu tidak boleh nampak? Kalau isim maksur kan mana amin ya at ta'azzur ya. Kalau ini mana amin ya istiqalul mahal. Yaitu tersibukannya kedudukan biharokati harfil jarri. Dengan harokat jar azzaidi. Karena dia tersibukkan dengan mengikuti harokat jar zaida. Fahuwa majrurun lafzon, dia dijerkan secara lafaz marfu'un mahallan dan dirofakkan secara mahal, secara kedudukan. Paham? Secara al-ilmi itu sebagai fa'il. Kenapa sebagai fa'il? Karena asyrif adalah fi'il madi. Fi'il pasti butuh fa'il. Tanda rofaknya dengan doma muqaddar domma yang ditakdirkan di atas huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya kan mim. Al-ilmi. Harokatnya kasroh. Nah, di atas huruf mim itu ada tanda domma tapi takdir. Secara lafaz tidak ada. Tapi secara takdir ada. Mana amin zuhur ya? Kenapa harokat itu tidak bisa nampak? Mencegah dari menampakkan harokat domma yang ditakdirkan tadi istigholul mahalli biharakati harfil jarri azzaidi. Karena kedudukannya ini sedang tersibukkan dengan harokat huruf jar tambahan. Huruf jar ba itu kan menuntut harus dikasroh. Maka yang harusnya rofa ini tiba-tiba sibuk dia ikut-ikut menjadi kasroh. Kenapa ikut menjadi kasroh? Karena kemasukan huruf jar tambahan tersibukkan dia ke situ. Sibuk ngurusi huruf jer yang menuntut harus kasroh, maka dia kasroh. Fahuwa majrurun lafzon. Isim ini nanti secara lafad dia majrur, majrurun lafdon. Secara lafad ketika kita ucapkan bil ilmi majrur. Marfu'un mahallan, namun secara kedudukan dia rofa sebagai fa'il. Ya. Secara lafad dia majrur, secara kedudukan dia marfu. Itulah yang kita sebutkan majrurun lafdhon marfuun mahallan. Secara lafat majrur, secara kedudukan dia rofa. Kita buat ringkas lagi ya. Perhatikan. Ashrif bil ilmi. Ashrif bil ilmi ini tersusun dari tiga susunan lagi. Sama seperti tadi, ma ashrafa al ilma. Ashrif bil ilmi ada tiga susunan. Yang pertama, fi'lu taajub. Itu yang pertama. Kalau fi'lu taajubnya berarti ashrifnya. Yang kedua, harfu jarrin zaidun, huruf jar tambahan. Ya, huruf jar tambahan. Uslub yang kedua ya. Fi'lu ta'ajjub sama harfu jarrin zaid, huruf jar tambahan. Uslub yang ketiga al-muta'ajjabu min. Ya. Al-muta'ajjabu minhu yaitu isim yang bersambung dengan huruf jer tambahan. Jadi muta'ajab minhunya tetap ada. Mana muta'ajab minhu itu? Yaitu isim yang bersambung dengan huruf jer tambahan tadi. Fahami? Jadi asyrif bil ilmi ada tiga uslub di dalam. Paham? Tiga susunan. Yang pertama fi'lu ta'ajub, yang kedua ba harfu jar tambahan, yang ketiga muta'ajjab minhunya. Kalau ada yang bertanya mana muta'ajjab minhunya? Muta'ajjab minhunya adalah isim yang bersambung dengan harfu jar zaidah. Jadi jangan dikiaskan dengan ma'asrafa al-ilma. Muta'ajjab minhunya dalam keadaan nasab. Tidak boleh disamakan. Karena susunannya sudah berbeda. Wazan yang digunakan sudah berbeda. Berarti jangan kalian mengambilkan kesimpulan yang namanya muta'ajab minhu pasti selalu nasab. Enggak, enggak harus. Ya. Muta'ajab minhu selalu nasab itu enggak harus. Difahami? Tiga uslub yang ada ada di dalamnya. Kemudian kita bahas dulu fi'lu ta'ajub ya. Tadi kan ba harfu sama muta'ajab minhu sudah kita bahas ya i'rabnya. Sekarang kita ingin membahas tentang fi'lu ta'ajub. fiil ta'ajub ashrif. Ini kita bahas i'rab lengkapnya ya, i'rab secara lengkap. Tulis ya. asrif fi'lu madin mabniyun 'alal fathi al-muqaddari. asrif fi'lul madin mabniun alal fathi al muqaddar dia dimabnikan di atas fathah yang ditakdirkan padahal secara asalnya secara asal ingat fi'il madi itu tidak ada yang mabni alal fathi muqaddar tidak ada seperti kita lihat contoh doroba doroba dorobat doroba kalau kita i'rab fiilul madi mabniun alal fathi jelas penyebutannya Doroba mabniun alal fathi. Dorobat fi'lul madi mabniun alal fathi. Wa ta'u ta'u ta'nis. Tapi kalau untuk yang ini asrif dia fi'lul madi mabniun alal fathi. Tapi muqaddar. Ditakdirkan. Nggak bisa dilapaskan. Jadi ketika kita mengatakan asrif seolah-olah di fa yang sukun itu ada harokat fathah yang ditakdirkan di atasnya. Paham? Mabniun alal fathi al muqaddari. Dimabnikan di atas fathah yang ditakdirkan. Lanjutannya ya. Mana amin zuhurihi harokatus sukuni. Ya. Mana'a min zuhurihi harokatus sukuni Jadi ana ulangi fi'lul fi'lul mad fi'lu madi mabniun 'alal fathi al muqaddari mana'a min zuhuri harakatus sukuni allati iqtadatha sighatul amri allati iqtadot ha iqtadha iqtadot ha ya sifatul amri ya dia mencegah dari menampakkan harokat sukunnya yaitu tuntutan dari sigoh fi'il amr karena fi'il amr kan secara mabniun alas sukun fi'il amr secara asar asar mabniun alas sukun karena dia mengambil harokat fi'il amr, maka tuntutan dari harokat fi'il amr ini adalah tanda mabni alal fathahnya harus ditakdirkan. Jadi itu cara mengikrob asyrif sebagai fi'lu taajub. Asyrif fi'lul madi mabniun alal fathi al muqaddar. Faham? Mana min zuhurihi as-sukunu eh, atau mana amin zuhurihi harokatus sukuni allati iktabadha botul amri. Ya, mencegah dari menampakkan harokat sukunnya, ya, mencegah dari menampakkan harokat fathahnya, harokat sukun, harokat sukun yang dituntut dalam sigotul amri, dalam sigo fiil amr. Karena koedah, ingat koedahnya ya, koedahnya Fi'il amr secara asalnya mabniun ala sukun. Karena harokat fi'il amr yang dia pakai, maka harokat sukun ini menuntut agar harokat mabniun alal fathi ditakdirkan. Tidak boleh diperlihatkan. Paham? asrif bil ilmi. Irobnya sudah kita sebutkan tadi fiil ta'ajubnya, bak harfu jar ziyadahnya, kemudian e, muta'ajjab minhunya, isim yang bersambung dengan harfu jar ziyadah tadi. Baik ya, Kalau itu dipahami, sigotu ta'ajub kita anggap selesai dari definisinya. Kemudian syarat-syaratnya dan kemudian Eh, Di sini kalian perhatikan pembahasan fi'lu ta'ajjub atau gotu ta'ajjub yang wazan ma'af'alahu. Kita kan punya dua wazan ya. Ma'af'alahu atau af'il bihi. Dalam dua pembahas, dalam pembahasan ma'af'alahu itu dikasih domir hu ya af'alahu itu bukan pembatasan selalu domir huwa di situ. Itu ingin memberikan isyarah kepada kita bahwasanya nanti ada maf'ul bihnya. Karena kan domir huwa di situ ma'af'alahu, domir huwa di situ adalah domir nasab muttasil fi mahali nasbin maf'ulun di. Makanya dalam prakteknya tadi selalu kita dapatkan ada lafaz maf'ul bihnya ma asrafa al ilma al ilma maf'ul bih paham jadi nanti untuk maf'ul bihnya boleh berbentuk isim zahir. itu diingat baik-baik boleh berbentuk isim zahir. seperti ma asrafa al ilma jelas atau boleh berbentuk domir nasab mutasil Paham? Boleh berbentuk domir nasab mutasil. Huwa humahum hiya humahunna. Berarti dorobahu dorobahuma dorobahum. Dorobaha dorobahuma dorobahunna. Itu lafadznya ya. Nah, yang perlu kalian jadikan catatan penting. Boleh nanti lafadz maaf alahu bersambung dengan nun wikoya. Ya. Seperti kalau kita buat contoh, dorobani, kotalani. Nah, nanti si gotu ta'ajub boleh juga bersambung dengan ini, domir ya mutakallim ini, takdirnya ana ini. Dan kalau bersambung dengan itu, dia tetap harus memakai nun wikoya. Ya, ya, dia tetap harus memakai nun ya. Contohnya seperti ma ila afwillahi. Ya, ma afqarani ila afwillahi. Alangkah fakirnya saya, alangkah butuhnya saya kepada maafnya Allah Subhanahu wa taala. Kepada ampunan Allah maksudnya. Ya ma asqarani ila afwillahi. Di situ ma ma ta'ajjubiyah afqara fi'lu ta'ajjub ni sebagai al mutaajjabu minhu tapi berbentuk domir nasab muttasil. Paham? Nunnya itu adalah nun wikoya, Nun yang mencegah fi'il agar jangan sampai menerima harokat kasroh. Tidak jelas? Af'ala ma'af'alahu domir huwa di situ tiga, e, muta'ajab minhunya boleh berbentuk domir nasab mutasil boleh berbentuk isim zohir. Kalau nanti berbentuk domir, i'rabnya nanti fi mahali nasbin. Ya. Fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Tapi ya, kita cukupkan pembahasan ini. Pertemuan besok insya Allah kita lanjut kepada asmaul af'al. Isim isim fi'il. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu